Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa subuh Senin kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi kita <clears throat> sampai di hadis nomor 34 Masih tentang bab secara khusus menjelaskan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana Abu Al-Ahwas an Ash'ath ibni Abi Sya'sa an abihi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi wa idza tabahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idan ta'ala Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami atau memberikan hadis kepada kami Hannad bin Asyari Ya. Hannad bin Asyari biografi singkat beliau, Ibnu Mus'ab, Ibnu Abi Bakar, Ibnu Shibir, Ibn Sa'fuq, Al-Imamul Hujjah, Zainul Abidin. Di Syiar Alamin Nubala, Imam Zahabi menyebutkan biografi singkat dari Hannad bin Sari. Beliau seorang imam, seorang yang bergelar Al-Hujjah Zainul Abidin. Zainul Abidin artinya hiasan orang-orang yang ahli ibadah. Karena beliau bukan cuma ahli ilmu tapi ahli ibadah ya. Jadi para ulama itu bukan cuma kuat ilmunya tapi kuat ibadahnya. Abu Bak Abu As-Sari At-Tamimi Ad-Darimi Al-Kufi. Beliau juga mengarang kitab Az-Zuhud. Ada nama kitabnya Zuhud. Sama seperti Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bukan cuma beliau menulis kitab Al-Musnad, tapi ada juga namanya kitab Az-Zuhud. Hadis-hadis yang berbicara tentang zuhud. Dan beliau terkenal dengan kasirul buka. Banyak menangis ya menangis bukan diseliki bini ya. <laughs> Tapi karena takut kepada Allah, kemudian membaca Al-Qur'an dan lain-lain. Kan penyebab nangis penyebab nangis itu banyak. <laughs> Kalau ulama dulu menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkenal dengan ahli ibadah. Meninggal tahun 243. 243 berarti ulama abad ketiga. Kalau 200 ke atas berarti disebut abad ketiga bukan abad kedua. Misalnya ulama ini meninggal tahun 101 berarti dia ulama abad kedua. Beliau hidup tahun eh, beliau umur beliau 91 tahun termasuk umur yang panjang. Kalau beliau mengatakan haddatsana Abdul Ahwas memberikan hadis kepada kami Abul Ahwas kunyah nama asli beliau Salam bin Sulaim Salam bin Sulaim Al-Hanafi Salam bin Sulaim Al-Hanafi kata Imam Az-Zahabi Al-Imam Mustiqah al Hafiz seorang imam seorang yang bergelar thiqah thiqah orang yang mempunyai dua sifat, adil dan dobit. Masih ingat? Adil itu adalah muslim, balik, berakal dan selamat dari sebab-sebab kepasikan dan selamat dari sebab-sebab yang menghilangkan muruah atau wibawa. Contoh misalnya duduk seorang ulama duduk di higa di atas jembatan kada buku piah. Dosa itu kada, Bang, tapi tidak enak dilihat oleh orang-orang. Dosa kada itu namanya menghilangkan sifat muruah. Jadi orang seorang ulama atau syekh atau ahli hadis jangan sampai muruahnya atau wibawanya rusak sehingga menurunkan derajat beliau. Kemudian seorang yang fiqh tadi ya. Dia menggabungkan antara dua sifat adil dan dobit. Adil maksudnya muslim balik berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan selamat dari sebab-sebab yang menghilangkan sifat muruah atau wibawa. Dan dia juga harus dobit. Dobit terbagi dua. Ada yang dobit dari segi lisan. Dia bisa disuruh menghafal, hafalkan hadis ini. Dia bisa langsung jawab. Atau dobit kitabah. Disuruh tuliskan hadis ini, dia bisa. Maka seseorang yang bisa menggabungkan antara adil dan dobit tadi dinamakan fiqh. al hafidh di antara maknanya adalah orang yang hafal 100 ribu hadis beserta sanatnya. Di antara perkataan pujian kepada Abu Ahwas ini yang disebutkan di Syiar Alamin Nubala berkata Imam Ahmad Al-Ijli kana thiqata sahibi sunnah wattiba. Nah. Jadi Abu Ahwas ini adalah seorang yang thiqah, seorang yang sahibi sunnah. Orang yang mengamalkan sunnah dan orang yang selalu ittiba dengan Rasul saw Ada cerita menarik di sini. Wa kana idza muliat daruhu min ashabil hadis Qala li qala li ibnihi ahwas ya qum faman ra'aitahu fi dari yastumu ahadan minas sahabah fa akhrijhu. Nah, bukti bahwasanya Abu Ahwas adalah seorang yang menegakkan sunnah kata beliau apabila di rumah beliau ini dipenuhi orang-orang yang ingin menuntut ilmu hadis kepada beliau, maka beliau berkata kepada anaknya Ahwas. Kata si Abu Ahwas kepada anaknya Ahwas, "Wahai anakku, bangkitlah, bangunlah. Maka barang siapa yang engkau lihat di rumahku, karena banyak berkumpul orang-orang yang menimba ilmu hadis dari beliau, maka kalau engkau melihat di rumahku ini ada yang mencaci salah seorang dari sahabat Nabi, keluarkan dia." Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah sahibu sunnah. Kan biasa para ulama itu kalau terkenal masyhur dengan ahli hadis, pasti banyak orang yang menuntut ilmu. Ketika orang itu banyak berkumpul di rumahku menuntut ilmu, mencari hadis, dia berkata kepada anaknya, "Lihati, kalau ada salah seorang dari mereka yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi, keluarkan dari rumah." beliau termasuk dari tabaqat atau tingkatan atba at-tabi'in. Atba at-tabi'in termasuk generasi salafus saleh, sahabat tabi'in dan atba tabi'in. Kemudian An Ash'af ibn Abi Sya'tha dari Ash'af bin Abi Sya'tha. Ash'af bin Abi Sya'tha Salim bin Aswad Abu Yazid. Jadi Abu Sya'sa itu kunyah ya. Ash'ath bin Abi Sya'sa. Abu Sya'sa nama beliau Sulaim bin Aswad. Sulaim bin Aswad. Abu Yazid Al-Muharibi Al-Kufi. Kemudian An Abihi. Nah, Ash'ath meriwayatkan hadis ini dari ayahnya yaitu Abu asy Abu Sya'sa namanya Sulaim bin Aswad. Sulaim bin Aswad. Jadi kalau dalam istilah lataiful isnad, keindahan sanat hadis ini, maka di antara keindahan sanat hadis ini adalah hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh anak dari abahnya. Termasuk keindahan sanat hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh anak dari ayahnya. Abahnya yang bernama Sulaim bin Aswad tadi adalah kata Imam Az-Zahabi al-faqih, seorang yang dalam ilmunya faqih ya. Sahibu Aliyin, sahibu Aliyin. Dia adalah temannya atau muridnya Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau seorang tabi'in. Karena bersahabat atau muridnya dari Ali bin Abi Thalib beliau mengambil hadis dari para sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Zar Al-Ghifari, nama sidin, Jundub bin Junadah, Abu Ayyub Al-Ansari, siapa nama beliau? Abu Ayyub Al-Ansari. Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid. Kalau khilaf, ulun masih ragu nih, apakah Khalid bin Zaid atau Abdullah bin Qais? Masih ragu. Kemudian Abu Musa al-Ashari, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Hurairah, Aisyah dan dari sahabat yang lain. Berarti sahabat eh, tabi'in ini termasuk tabi'in kibar. Seorang tabi'in yang senior karena banyak mengambil hadis dari para sahabat. Sama seperti sahabat ya ada sahabat yang senior, ada yang junior. Tabi'in juga seperti itu, ada yang senior dan junior. Senior kalau dia banyak meriwayatkan dari para sahabat. Kemudian Abu Sya'fa mengambil dari Masruq. Masruq bin Al-Ajda. Masruq juga seorang tabi'in. Nah, di antara keindahan sanad ini juga hadis ini diambil dari tabi'in kepada tabi'in yang lain. Bukan langsung dari Rasulullah, tapi dari sahabat ya, tapi tabi'in Abu Sya'fa ini mengambil dari tabi'in yang lain. Artinya sepantaran, sejawat kadang merasa gengsi untuk mengambil dari temannya. Masruq bin Al-Ajda kata Imam Zahabi, Al-Imam Al-Qudwah Al-Ilmu Abu Aisyah Al-Wadi'i Al-Hamdani Al-Kufi. Seorang imam, seorang panutan, seorang ahli ilmu, kunyahnya Abu Aisyah. Jadi masruq itu secara bahasa artinya apa? Masruq artinya yang dicuri. Kalau barang masruk berarti barang itu dicuri. Kalau manusia anak itu dicuri bukannya tapi diculik. Masruk artinya diculik kalau itu manusia atau binatang. Tapi kalau benda dicuri. Kenapa boleh dinamakan seperti itu? Ada ceritanya. Qala Abu Bakar Al-Khatib di Sir Alamin Nubala yuqalu annahu suriqa wa huwa saghirun thumma wujida fasummiya masruqan. Disebutkan orang bahwasanya beliau diculik, lagi halus pernah diculik orang. Kemudian ditemukan dapat, maka dinamakanlah masruq yang diculik. <laughs> Subhanallah ya. Masruq. Dan beliau termasuk tabi'in senior, kibarut tabi'in dan termasuk mukhadramin. Nah, jadi dalam tingkatan tingkatan tabaqat ya. Ada namanya sahabat, ada yang namanya tabi'in setelah tabi'in. Tapi ada yang mukhadramin. Mukhadramin itu adalah tabi'in sezaman dengan nabi. Nabi masih hidup tapi tidak melihat. Itu namanya mukhadramin. Seperti Uwais Al-Qarni. Dia sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah melihat. Maka dia masuk kategori tabi'in mukhadram. Tabi' mukhadram. Seorang tabi'in tapi dia sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu. Itu istilahnya namanya mukhadram. Mim, kha, do dan ro. Mim, mukhadram ya. Mukhadram. Sama seperti masruk sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dia bukan sahabat tapi tabi Mukhadrom. Dia tabi'in tapi Mukhadrom. sezaman tapi tidak pernah bertemu. Nah, diantara uh, eh, yang menunjukkan beliau ini ahli ibadah, ya, ahli ibadah diriwayatkan dari Anas bin Sirin dari istrinya Masruq. Nah, jadi bini yang berkisah bagaimana ibadahnya si Masruq ini Imam Masruq. Qalat istrinya mengatakan, "Kana Masruq yusalli hatta tawarrama qadamahu rubbama jalastu abki mimma arahu yasna'u bi Kata istrinya, istri Imam Masruq, Masruk itu rajin sholat sampai-sampai bengkak kedua kakinya. Maka terkadang saya duduk, saya menangis dari apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh suami saya terhadap dirinya. Kadang lu nangis dia duduk melihat sidin ini sembahyang sampai sampai bengkak ya. ahli ibadah ahli ibadah. Sampai bini menangis subhanallah. <laughs> Luar biasa. Namun kita kayaknya kadang bang lah, ini menangis karena kita ahli ibadah tuh kadang kayaknya. Amun sendat duit, iya hanya menangis. Luar biasa. Makanya kalau kita membandingkan antara ulama dulu ya dengan kondisi kita sekarang itu jauh berbeda. Ulama dulu salafus soleh di samping mereka kuat ilmunya, kuat ibadahnya. Kalau kita aduh dua-duanya luput kayaknya. Beliau meninggal pada tahun 62, ada yang mengatakan 63. Nah, berarti ini abad keberapa ini? Abad ke-1, 62 ya, atau 63. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bagian kanan ketika bersuci, menyisir dan memakai sendal. Sesungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan bagian kanan ketika bersuci, menyisir dan memakai sendal. Hadis ini kan tentang bagaimana rambut Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka bagiannya adalah syahidnya yaitu Nabi menyisir memulai dengan sebelah sebelah kanan. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, Aurad al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadal hadis fi sahihih wa zada wa fi sya'nihi kullihi. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada tambahan di akhirnya wa fi sya'nihi kullihi. Kalau di Imam Tirmidzi cuma sampai apabila beliau memakai sendal, tapi di riwayat Imam Bukhari ada tambahan wa fi sya'nihi kullihi. Nabi senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam semua urusan beliau. Nah, nanti semua urusan beliau ini apakah itu semua masuk semua jenis perbuatan beliau atau hal-hal tertentu saja sehingga didahulukan sebelah kanan? Nah, maka jawabannya Kata Imam Nawawi di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata beliau, "Hadhihi qa'idatun mustamirrah fi syara'." Ujar Sidin, ini adalah kaidah yang terus berlangsung di dalam syariat. Maksudnya apa? Yaitu kaidahnya adalah sesuatu hal yang menjelaskan makna penghormatan atau memuliakan maka itu disunnahkan sebelah kanan. Hal-hal apa saja yang sifatnya memuliakan atau menghormati, maka yang didahulukan adalah sebelah kanan. Contohnya kata Imam Nawawi seperti memakai baju. Maka pian sebelah kanan dulu. Atau wasarawil, memakai celana, maka bagian kanan dulu. Nah, kalau pian tahu hadis ini saja tentang sebelah kanan, itu banyak pahala yang pian akan dapatkan. Kalau pian tahu ilmu ini, pakai baju, pastikan kita pakai baju berapa kali sehari? Sebelah kanan berpahala, kita pacul sebelah kiri dulu berpahala lagi. Masang selawar kanan dulu berpahala lagi. Keluar rumah kaki kanan atau kaki kiri? Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kaki kiri. Kemudian pakai sendal kaki kanan, pahala lagi. Naik kendaraan kaki kanan dulu, oh, pahala lagi. Dan seterusnya ya. Kalau pian tahu ilmu ini, maka setiap aktivitas pian banyak banyak pahalanya. Wal khuf, memasang khuf. Khuf itu adalah sepatu ya tapi terbuat dari kulit dan masih ada di Arab Saudi dijual. Itu kulit ya. Jadi kalau dibawa-bawa kemana mana cocok untuk musim dingin ya. Kalau di sini kan bukan musim dingin ya, kaos kaki kan cukup. Kemudian masuk masjid, bersiwak, maka gigi bagian kanan. Iktihal, bercelak, maka mata kanan dulu, celak. Wataklimil taqlimil adhafir, adhfar, memotong kuku tangan kanan dulu. Nah, kadang kita temukan ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya memotong kuku dulu itu belum lupa bukan gimana ya urutannya tuh dikhususkan gitu. Padahal kada ya. Anjuran dari Nabi itu sebelah kanan dulu bukan khusus. Lu lupa urut dulu pernah belajar. Utang harus ini, harus malam ini, harus hari ini ya. Padahal kada pengkhususannya tidak ada. Dari Nabi saw itu bagian tangan kanan dulu, motong kuku kanan. Kemudian mencukur sengot kumis maka sebelah kanan dulu. Kemudian menyisir rambut, kemudian memotong bulu kemaluan sama sebelah kanan dulu. Ini ujar Imam Nawawi lain ulun lah. Motong bulu kemaluan sebelah kanan dulu. Kemudian mencukur rambut, nah beban pengguntingan, mencukur rambut juga bagian kepala kanan dulu. Ini semua aktivitas ini pahalanya banyak kalau kita tahu ilmunya kemudian mengucapkan salam ketika sholat, maka kepala kanan dulu yang ditengok. Kemudian membasuh anggota-anggota wudu sebelah kanan, keluar dari WC kaki kanan, makan, minum tangan kanan, berjabat tangan tangan kanan, kemudian menyentuh hajar aswad. Nah, dalam uh, apa urutan-urutan Hajar Aswad itu kan kalau bisa dengan mencium. Tapi kalau nggak bisa dijapai Hajar Aswadnya. Kemudian di dicium. Kita japai maka dengan tangan kanan. Kalau nggak bisa lagi baru cuma di ini saja. Jangan dicium ya, cuma gini saja. Kalau pian pernah umrah pasti Bismillahirrahmanirrahim dicium pulang padahal kada. Maka dengan hajar aswad pun juga dengan tangan kanan. Jangan dengan tangan kiri. Karena mencium hajar aswad atau melambaikan tangan ke hajar aswad adalah bentuknya memuliakan. Maka dengan tangan kanan. Dan yang lainnya fi ma'nahu yustahabbut tayamun fihi dan yang lain-lain yang semakna dengan hal-hal yang menjelaskan memuliakan atau menghormati. Apa saja yang sifatnya dalam rangka memuliakan atau menghormati, maka disunahkan sebelah kanan. Nah, sebaliknya kata beliau, kalau hal tersebut bukan untuk penghormatan atau memuliakan, maka disunahkan sebelah kiri berpahala pulang. Biar keluar masjid kaki kiri berpahala, masuk WC sebelah kiri berpahala keluar dari rumah sebelah kiri berpahala. Melepaskan baju sebelah kiri dulu berpahala. Melepaskan sandal kaki kiri dulu berpahala. Jadi banyak pahalanya di sini. Aktivitas kita. Kata Syekh Abdul Razak, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Inka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la ay anan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul budaa bil yamin. Maksudnya adalah sesungguhnya Rasul senang mendahulukan bagian kanan. Maksud beliau adalah senang memulai dengan bagian kanan. Kemudian Rasul mengatakan ketika bersuci, maksudnya adalah ketika berwudu. Ketika bersuci maksudnya ketika berwudu dengan sebelah kanan dulu. Nah pertanyaannya seandainya ada orang yang mendahulukan sebelah kiri dulu kemudian kanan apakah wudunya tidak sah? Maka jawabannya tetap sah tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kemudian eh, perkataan Aisyah mengatakan ketika Nabi menyisir rambut maksudnya adalah jika beliau menyisir rambutnya, beliau memulai bagian sebelah kanan sebelum sebelah kiri. Demikian juga memulai bagian sebelah kanan ketika meminyaki rambut. Kalau Ipian suka pakai minyak rambut, kalau yang baharikan orang aring ya. Ini mungkin kededa lagi. Dulu tetanco ya, karas rambut. Kalau Pian masih ketujuan seperti itu, minyak rambut, maka Pian minyaki juga dengan bagian kanan dulu, pahala lagi. Jadi pahala sunnah sangat banyak ya. Kalau kita tahu ilmu tentang hal-hal yang sebelah kanan tadi. Kemudian Aisyah juga mengatakan dan ketika Nabi memakai sendal, maksudnya adalah jika beliau Shallallahu alaihi wasallam hendak memakai sendal, maka beliau memulai dengan kaki kanan sebelum kaki kiri. Perkara sendal aja dapat pahala ya. Dengan kaki kaki kanan. Makanya kan umat umur umat Nabi ini kan pendek ya. Tapi perantara-perantara atau penyebab-penyebab yang untuk seseorang mendapatkan pahala sangat banyak pintunya. Umur umur bolehlah pendek gitu, tapi pahala Allah berikan banyak sebabnya untuk mendapatkan pahala tersebut. Masalah sebelah kanan aja banyak pahalanya, apalagi yang yang lain. Terkadang Allah satu kebaikan dibalas dengan 10. Bahkan bisa sampai 700 bahkan lebih dari 700 yaitu puasa. Tapi ada satu ibadah yang mana Allah berikan pahalanya tanpa hisap, tanpa batas. Pahala apa itu? Sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan diberikan orang-orang yang sabar pahala mereka bi hisab tanpa batas, tanpa jumlah, tanpa hitungan yang mana tidak akan diketahui cuma Allah Subhanahu wa taala saja bagi orang-orang yang sabar. Kemudian di sini Aisyah juga mengatakan uh, Syekh Abdul Razak mengatakan afwan wa kadzalika sya'nu fi kulli makana min babi takrim kadkhulil masjid wal aqli wasyurbi wal musafahah wal akhdhi wal i'ta wa lubsi thawbi wa fi diddi dhalik yuqaddamu lil yasar kadukhulil khala wal khuruj minal masjid wal imtikhat wa ashbahi wa ashbahi dhalik kata Syekh Abdul Razzaq seperti inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang sifatnya pemuliaan apa saja sifat itu yang menunjukkan memuliakan maka dengan sebelah kanan seperti masuk masjid makan minum, jabat tangan dengan tangan kanan ya. Mengambil dan memberikan barang. Nah, kita misalnya menjulung, kita berjualan, menjulung barang maka dengan sebelah kanan. Menjulung angsulan sebelah kanan, mengambil duit sebelah kanan. Dan memakai pakaian. Sedangkan untuk hal yang sebaliknya tidak ada maksud memuliakan dan menghormati, beliau memulai dengan sebelah kiri seperti masuk WC, keluar dari masjid, membuang hingus. Itu maksudnya gimana? Sebelah kiri membuang hingus. Tangan kiri lah kada, memausnya ke arah kiri. Sama halnya pian ber, berludah, maka sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Karena membuang ingus atau ludah bukan sifatnya penghormatan. Sebelah kiri. Kan pian rancak membuang ludah. <laughs> Sebelah kiri ingat hadis ini pian dapat pahala mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang ingus dan yang lainnya. Satu hadis lagi, hadis yang kedua. Hadis yang ke-35. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham ibn Hassan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul illa ghibban. Kata Al-Imam at tirmidhi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar gelarnya adalah Bundar. Bundarun. Bundar artinya hafiz, orang yang menjaga atau orang yang menghafal. Karena beliau adalah orang yang menjaga hadis. Bundar di sini bukan bahasa Indonesia bulat ya, tapi bundar bahasa Arab. Itu lakop, artinya adalah menjaga. Maksudnya adalah beliau menjaga hadis. Qala beliau mengatakan Haddatsana Yahya bin Sa'id. Haddatsana Yahya bin Sa'id. Memberikan hadis kepada kami Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id di sini adalah Al-Qattan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id bin Farruh Al-Imamul Kabir Amirul Mukminin fil Hadis. Kata Imam Zahabi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan adalah seorang imam Al-Kabir, seorang imam yang besar, seorang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Ada Amirul Mukminin fil Khilafah, ada Amirul Mukminin fil Hadis. Kalau Amirul Mukminin fil Khilafah empat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang lagi para ulama itu menggelari ulama yang lain karena ketinggian ilmu hadisnya disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Dia pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis dalam hadis seperti Imam Bukhari, seperti Ibnu Hajar, seperti Syu'bah bin Hajjaj, seperti Al-Imam Hasanul Basri, seperti ini juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Mereka inilah orang-orang yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Abu Sa'id At-Tamimi Al-Basri Al-Ahwal. Ah, ahwal itu penyakit mata ya. Juling. Al-Ahwal artinya juling. Al-Qattan itu artinya tukang kain katun. Kutnun itu artinya kain katun. Qattan itu profesinya. Walau alamnya apakah ini profesi beliau atau marga kabilah beliau. Sama seperti besi bahasa Arabnya adalah hadid. Tukang pandai besi al-haddad. Itu ada yang profesi, ada yang itu kabilah, nama satu kabilah. Arab Yaman al-haddad. Itu nama suatu kabilah. Al-Hafiz seorang yang bergelar Hafiz. Di antara kuatnya beliau menuntut ilmu, di sini disebutkan di Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan lazim tu syu'bah ishrina sanah. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, saya bermula zamah kepada Imam Syu'bah 20 tahun. Jadi beliau menuntut ilmu zamah senantiasa menuntut ilmu kepada Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj selama 20 tahun. Jadi menuntut ilmu itu kadang 4 tahun, kadang kan kuliah cuma 4 tahun. Tapi 20 tahun luar biasa. Satu seorang imam ya. Syu'bah bin Hajjaj 20 tahun. Nah, di antara kekuatan beliau dalam beribadah disebutkan di Syiar Alamin Nubala Umar Amar bin Ali mengatakan, "Kana Yahya bin Sa'id Al-Qattan yakhtimul Quran kulla yaumin walailah. Adalah Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan menghatamkan Al-Qur'an setiap sehari semalam. Sehari semalam hafal Al-Qur'an. Makanya para ulama salafus saleh dulu bukan cuma bukan cuma kuat ilmunya tapi kuat ibadahnya. Di samping mereka sibuk dalam menuntut ilmu, mengarang kitab, menyebarkan ilmu, tapi ibadahnya juga kuat. Makanya kenapa di, di antara para ulama itu ada yang membujang, memilih, membujang ya, tidak menikah. Karena disibukkan dengan ilmu dan ibadah. Kalau kita melihat beliau seperti ini, ada yang tidak menikah. Ya, karena di antara kesibukan beliau yang luar biasa adalah menuntut ilmu, bergaul dengan ilmu dan ibadah sehingga melupakan menikah ya, luar biasa. Seperti Imam Nawawi atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dari mana tadi? Dari Hisham ibn Hassan. Hisham bin Hassan kata Imam Az-Zahabi, al-Imamul Alim, seorang imam, seorang yang alim, seorang yang bergelar hafiz, muhaddisul Basrah, ahli hadisnya di kota Basrah. Abu Abdullah Al-Azdi. Kemudian dari Al-Hasan Al Hasan di sini adalah Al Hasan Al Basri, seorang tabiin kabir, Imam Hasan Al Basri. Kan banyak yang nama orang Hasan Basri. Padahal Basri itu artinya apa? Orang Basrah. Hasan orang Basrah. Seharusnya Hasan Banjari ya, Hasan orang Banjar. <laughs> Tapi menjadi melekat dinamakan Hasan Basri. Banyak anak-anak kita namanya Hasan Basri karena mengambil apa mengambil nama dari seorang imam kebir Al Hasan Al Basri. Kata Abu Qatadah, "Ilzamu hadha syekh fama raaitu ahadan ashbaha ra'yan bi Umar minhu yakni Al Hasan." Kata Abu Qatadah, "Lazimilah syekh ini, maksudnya Hasan Basri." Maka saya tidak melihat seorang pun yang lebih mirip pendapatnya dengan pendapat Umar bin Khattab daripada Hasan Al-Basri. Jadi kata Abu Qatadah, Al-Hasan Al-Basri ini pendapat beliau sangat mirip dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Juga dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Salul Hasan fa innahu hafizah wa nasina." Kata Anas bin Malik salah seorang sahabat memuji muridnya sendiri. Kata dia, "Bertanyalah kepada Hasan Al-Basri maka sungguh dia hafal dan kita lupa kata Anas bin Malik. Ini tawadunya Anas bin Malik. Dan Al Hasan Al Basri ya terkenal dengan orangnya wasim. Dalam bahasa Arab, wasim itu kata-kata khusus yang menunjukkan baik wajah atau muka tampan bungas ya. Kan kalau kita bahasa Arab, bungas itu bahasa Arabnya apa? Jamil. Jamil itu umum, kalau kita ke pemandangan, pemandangan itu indah. Itu menggunakan kalimat jamil. Barang itu bagus menggunakan jamil. Tapi wasim ini khusus menunjukkan bungasnya wajah wasim. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri terkenal dengan wasim, orangnya bungas, tampan. <clears throat> Nah, kata Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, "Maka ahadun akmala muru'atin minal hasan. Tidaklah seseorang yang paling sempurna sifat muruahnya daripada Hasan Al-Basri. Beliau orang yang sangat menjaga muruah beliau. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengambil dari hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal salah seorang sahabat salah seorang sahabat dan ayahnya juga sahabat Mughafal juga masuk Islam. Maka kita mengucapkan radhiyallahu taala anhuma karena Abdullah dan ayahnya juga masuk Islam. Kata Abdullah bin Mughafal radhiyallahu taala anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut kecuali jika jarang-jarang. Rasulullah saw melarang menyisir rambut kecuali jarang-jarang. Maksudnya apa? Ketika Rasul itu menyisir rambut, maka jarang-jarang, bukan setiap saat menyisir. Atau apalagi habis waktu cuma mengurusi masalah rambut. Nabi tidak melalaikan masalah rambut dan juga tidak fokus ke masalah rambut saja, tapi kadang Nabi sisir, kadang tidak. Jangan sampai orang melalaikan masalah rambut tidak bersisir dan juga jangan sampai keseringan menyisir sehingga habis waktu untuk menyisir aja ke salon misalnya kada. Iya. Dan ini juga berlaku untuk para perempuan. Jangan cuma masalah rambut saja yang diurusi. Jangan sampai banyak menghabiskan waktu cuma masalah rambut saja. Terakhir, Syekh Abdul Razak mengatakan, apa maksud dari perkataan dari Abdullah bin Mughafal tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyisir rambut kecuali jika jarang-jarang. Maksudnya adalah dalam rentang waktu yang lama. Artinya kada setiap dikit-dikit sore sirih, dikit-dikit menyisir kayak itu nak ada. Tapi Nabi jarang-jarang. Sehingga beliau melarang seseorang menjadikan bersisir sebagai kesibukan utamanya. Jangan sampai disibukkan dengan masalah sisir tapi jarang-jarang. Seharusnya dia melakukannya dengan pertengahan. Maksudnya tidak sering-sering dan juga tidak jarang-jarang tapi sedang-sedang saja. Maksudnya dia tidak melalaikannya sama sekali dan juga tidak sangat sering. Artinya pertengahan, ya. Jangan sampai setiap saat menyisir rambut terus ya. Berarti, kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam jarang-jarang. Jadi pertengahan antara melalaikan atau sangat-sangat sering. Jadi kita sampai di hadis yang ke-35. Allah kita sambung di hadis berikutnya 36. Ini yang bisa ulun sampaikan dua hadis tentang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam.